Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan karena amalan tauhid. Di dalam bab ini ada beberapa dalil insyaallah taala akan kita bahas sebagiannya pada kesempatan ini. Dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun maka mereka itulah yang akan dianugerahkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Surat Al-An'am ayat ke-82. Surat Al-An'am ayat ke-82. Baik. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dua perkara penting. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dua permasalahan penting yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama, siapakah orang yang beriman? Dan kedua, apa anugerah yang Allah akan berikan untuk mereka? Inilah pembahasan ayat ini. Yang pertama siapa orang yang beriman Yang kedua apa keuntungannya Menjadi orang yang beriman Mengapa penting, mengapa perlu Menjadi orang yang beriman Baik InsyaAllah akan kita bahas satu persatu Yang pertama Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita Siapa orang yang beriman Kata Allah alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kedzaliman sedikit pun inilah orang beriman yang beriman kepada Allah dan tidak melakukan kedzaliman apa yang dimaksud kedzaliman di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan langsung apa makna kedzaliman di dalam ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata Ibnu Mas'ud lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin qulna ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsah ketika turun ayat ini yang berbunyi orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kedoliman, kami pun berkata, Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzolimi dirinya sendiri? Artinya apa jemaah sekalian? Para sahabat merasa, kalau begitu susah benar jadi orang beriman. Karena syarat beriman tidak boleh berbuat zolim sedikit pun. Padahal yang namanya manusia akan selalu terjatuh dalam perbuatan dosa. Nanti insya Allah akan kita jelaskan kezaliman itu ada tiga macam. Baik, kita selesaikan dulu hadis ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun meluruskan pemahaman para sahabat ketika itu. Dan ini ada pelajaran bagi kita pentingnya mengikuti pemahaman para sahabat. Karena sahabat dahulu ketika mereka salah memahami Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka. Para sahabat itu memahami Al-Qur'an dari pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini bukan sekedar menyampaikan Al-Qur'an, tetapi sekaligus mengajarkan kandungan makna di dalamnya. Makanya kata Ibnu Mas'ud dahulu, kami pelajari Al-Quran dari Rasulullah SAW setiap sepuluh ayat. Sepuluh ayat itu kalau kami sudah paham, bahkan sudah diamalkan, baru Rasulullah SAW tambah lagi sepuluh ayat. Terus sampai tiga puluh juz. Itu cara para sahabat dulu belajar Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya metode yang benar, bahkan selainnya adalah salah, dan akan mengantarkan kepada kesesatan yaitu hanyalah metode para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memahami Al-Qur'an. Itu saja metode yang benar. Kalau kita menyimpang dari metode tersebut, maka kita akan tersesat. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan mereka. Kata beliau, "Laisa kama taqulun." Tidak seperti yang kami yang kalian ucapkan tersebut. Lam yalbisu lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedoliman sedikit pun, artinya dengan kesyirikan. Bukan semua bentuk kedoliman, tetapi satu saja bentuk kedoliman, yaitu kedoliman yang terbesar, perbuatan syirik. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi tidakkah kalian pernah mendengarkan ucapan Luqman kepada anaknya ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wahai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar jadi kezaliman yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah perbuatan syirik bukan semua bentuk kezaliman karena kezaliman itu ada tiga macam yang pertama zulmul insani nafsahu kezoliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Apa arti kezoliman seseorang terhadap dirinya sendiri jamaah sekalian? Itu ada dua makna. Yang pertama, semua perbuatan dosa. Artinya, tatkala kita melakukan perbuatan dosa, pada hakikatnya kita sedang menzolimi diri sendiri. Ingat ini selalu. Allah tidak rugi sedikit pun. Allah tidak berkurang kekuasaannya, kebesarannya dan kesempurnaannya sedikit pun andai seluruh makhluk bermaksiat kepadanya. Sebagaimana Allah tidak diuntungkan, tidak bertambah kekuasaannya, keagungannya dan kebesarannya andai seluruh makhluk taat kepadanya. Dan Allah telah berada di puncak keagungan, kebesaran dan kekuasaan. Jadi tatkala kita berbuat dosa, pada hakikatnya kita menganiaya, menzolimi diri kita sendiri. Camkan baik-baik selalu dalam hidup kita. Ini makna yang pertama. Yang kedua adalah tidak memberikan hak terhadap diri kita. Walaupun untuk ibadah, walaupun dengan alasan ibadah. Seperti pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, ada tiga orang sahabat datang bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadah beliau. Ketika diterangkan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian wah, kalau begitu ibadah kita payah sekali dibandingkan dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka kemudian berkata, salah seorang berkata, kalau begitu saya akan sholat malam terus, nggak akan tidur tidur. Ya, nggak mau tidur tidur, karena ketika mendengarkan hebatnya ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bandingkan dengan ibadahnya. Wah, ibadah saya nggak nggak ada apa-apanya. Maka dia pun bertekad, sudah kalau begitu saya nggak usah tidur malam. Saya akan sholat malam terus. Satu lagi mengatakan, saya akan berpuasa terus, nggak akan makan-makan. Ya. Nggak akan berbuka, nggak akan makan lagi. Puasa terus sepanjang hidupnya. Ya. Satu lagi mengatakan, saya akan konsentrasi ibadah, nggak mau nikah. Ya. Maka hal itu didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau marah. Beliau marah. Itu namanya melampaui batas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, aku juga sholat dan aku tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka dan aku menikahi wanita dan beliau menegaskan faman raghiba an sunnati falaysa minni siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini maka dia bukan bagian dariku demikian pula beliau bersabda a'ti kulladhi haqqin haqqahu berikanlah setiap yang memiliki hak haknya jadi siapa yang tidak memberi, memberikan hak terhadap dirinya sendiri apakah hak untuk istirahat hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi, hak untuk menikah, dan yang terpenting adalah hak untuk apa? Menuntut ilmu agama. Iya. Hak untuk memberi makan terhadap jiwa kita, terhadap hati kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini dua makna menzolimi diri sendiri. Yang kedua adalah Zulmul insani ghairahu. Kedaliman seseorang terhadap orang lain. Yang pertama, kedaliman terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, kedaliman terhadap orang lain. Seperti apa kedaliman terhadap orang lain? Kedaliman terhadap orang lain itu bentuknya banyak. Namun, secara garis besar kembali kepada tiga perkara. Yang pertama, kedaliman terhadap darah. Seperti memukul, dan puncaknya adalah membunuh. Ini adalah dosa besar apabila tanpa alasan yang hak. Yang kedua, kezaliman terhadap kehormatan. Kezaliman terhadap kehormatan. Contohnya apa? Merendahkan seorang muslim, mencaci maki, menghina, menggibah dan lain sebagainya. Ini kezaliman. Tapi aneh, ini jadi profesi Ya. Menggibah orang jadi profesi. Tiap hari harus menggibah orang. Bahkan bukan hanya diceritakan kejelekan orang lain itu pada satu dua orang. Diceritakan kepada seluruh dunia di media-media massa. Iya. Bahkan yang digibahi tidak jarang orang-orang besar orang-orang penting sehingga memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Ini yang kedua. Kedzaliman terhadap kehormatan. Kemudian yang ketiga, kedzaliman terhadap harta. Seperti mencuri, merampas, merampok, korupsi, termasuk berhutang nggak mau bayar. Jangankan nggak mau bayar, sudah mampu bayar kemudian menunda-nunda itu sudah zalim. Apalagi nggak mau bayar sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun." Orang yang sudah mampu membayar tapi dia menunda-nunda pembayaran itu adalah kezaliman. Apalagi yang tidak mau bayar sama sekali. Inilah tiga macam kezaliman terhadap orang lain. Dan kezaliman terhadap orang lain ini jemaah sekalian lebih besar dosanya dibanding kezaliman terhadap diri sendiri. Makanya taubatnya itu di samping dia harus memenuhi syarat-syarat taubat yang lain, tambah satu syarat lagi, yaitu apa? Harus minta maaf kepada orang yang dia zalimi. Harus minta maaf atau minta penghalalan terhadap orang yang dia zalimi. Kalau tidak, maka urusannya akan panjang sampai di akhirat kelak. Seperti apa urusannya di akhirat kelak? Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim tersebut akan diambil kemudian diserahkan kepada orang-orang yang pernah mereka zalimi. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang muflis, bangkrut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solatnya, puasanya, zakatnya, dan berbagai macam ibadahnya. Tapi datang kemudian orang-orang yang pernah dia caci maki, orang-orang yang pernah dia gibahi, orang-orang yang pernah dia pukuli, orang-orang yang pernah dia tindas, semua yang pernah dia zalimi, datang mengambil solatnya, puasanya, zakatnya, dan semua pahalanya. Permasalahannya, bagaimana kalau ternyata pahalanya untuk dirinya sendiri saja nggak mencukupi, apalagi mau dibagi-bagi ke orang lain? Maka jamaah sekalian, dosa-dosa mereka diambil kemudian ditimpakan kepadanya. Lalu dia dilempar ke neraka. Naudzubillah. Hati-hati. Hati-hati berbuat zolim kepada orang lain. Di dunia mungkin kita bisa lolos dari hukum di dunia. Hukum di dunia bisa dibeli, mudah dibeli dengan harga yang murah. Tetapi jamaah sekalian di akhirat kelak kita tidak akan mungkin lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan antara manusia, antara kambing dengan kambing yang saling menanduk dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikisas. Kambing yang memiliki tanduk dan dia menanduk kambing yang tidak punya tanduk. Itu akan dikisos pada hari kiamat. Walaupun setelah itu mereka di binatang-binatang itu setelah dikisos mereka kembali menjadi tanah. Kembali menjadi tanah. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya laitani kuntu turaba." Dalam surat An-Naba, di akhir surat An-Naba, orang kafir itu akan berkata, ya laytani kuntu turaba. Andaikan saya dahulu hanyalah tanah. Kenapa dia katakan demikian jemaah sekalian? Karena dia melihat hewan-hewan itu habis dikisos kembali menjadi tanah. Tidak ada yang pergi ke surga, tidak ada yang pergi ke neraka. Iya. Jadi sampai hewan-hewan itu pun dikisos, dituntut, dibalas kedolimannya. Iya. Maka ini yang kedua, kedoliman seseorang terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga adalah azlamul zulm. Akbarul zulm. Kedoliman terbesar. Itulah syirik. Syirik adalah kedoliman terbesar. Dan kedoliman itu, apa lawan kedoliman? Apa lawan katanya? Atau lawan perbuatan zalim? Lawannya apa? Apa lawannya? Antonimnya. Hah? Apa kezaliman? Ada jurusan bahasa Indonesia di sini? Nggak ada. Ya. Apa? Adil. Kezaliman lawannya keadilan. Iya. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kok ada yang mengatakan orang musyrik tapi adil? Iya. Orang musyrik, orang kafir tapi adil. Padahal kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Seperti kata Luqman kepada anaknya, "Inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang terbesar. Kenapa dikatakan zalim, jemaah sekalian? Karena orang kezaliman itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan daripada keadilan. Keadilan maknanya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya adil itu tidak mesti selalu bermakna sama rata. Tapi tempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan haknya. Ya, orang tua misalkan mau bagi uang jajan kepada anaknya, satunya anak SMA, satunya anak TK Bukan sebuah keadilan kalau dia kasih sama rata, iya kan? Dia harus berikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu namanya adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, orang musyrik, kenapa dia disebut dengan orang yang zalim? Kenapa kesyirikan itu disebut kezaliman yang terbesar? Karena orang yang berbuat syirik, dia telah meletakkan ibadahnya bukan pada tempatnya yang sebenarnya yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, kesyirikan itu adalah kezaliman dan kebodohan. Kezaliman dan kebodohan. Kenapa kebodohan? Karena dia mempersembahkan ibadah, orang yang menyekutukan Allah mempersembahkan ibadah kepada makhluk yang sama seperti dia, bahkan bisa jadi lebih kuat daripadanya ah, dia lebih kuat daripada makhluk tersebut bahkan makhluk itu mungkin dia yang buat seperti patung-patung yang mereka buat sendiri yang mereka pahat sendiri kemudian mereka sembah sendiri ini namanya apa kalau bukan kebodohan mereka menyembah makhluk yang lemah sama seperti dia yang sama-sama butuh rizki dari Allah yang sama-sama diciptakan oleh Allah kemudian mereka tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah, padahal Allah dialah yang menciptakan mereka, dialah yang memberikan rizki kepada mereka, dialah yang terus-menerus menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada mereka. Tetapi kemudian mereka tidak menyembahnya. Maka ini adalah kebodohan yang besar. Malah mereka menyembah makhluk yang lemah yang tidak sedikit pun menciptakannya, tidak memberi rezeki, tidak mencurahkan kenikmatan. Kalau mereka butuh sesuatu, dia nggak bisa menolong mereka. Dia tidak bisa mendengarkan doa-doa mereka, tidak pula bisa mengabulkannya. Iya. Jadi kesyirikan itu adalah kedoliman sekaligus kebodohan yang besar. Baik. Jemaah sekalian, di sini ada faidah. Luqman Luqman alaihi salam beliau bukan seorang nabi. Bukan seorang nabi dan bukan pula seorang rasul. Bahkan di sebagian riwayat ulama menjelaskan Luqman itu seorang yang penampilannya dari segi parasnya seorang yang sangat jelek. Orang negro begitu. Hitam, rambut keriting. Tidak dianggap di masyarakat, dianggap orang rendahan, orang biasa. Iya, enggak dimuliakan, dipandang sebelah mata. Tetapi jemaah sekalian, beliau bukan nabi, bukan rasul, bukan orang terhormat, bukan pula sahabat nabi. Bukan pula sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat nabi adalah manusia-manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Tetapi namanya Allah muliakan di dalam Al-Quran. Bahkan dinamakan untuk satu surat khusus dengan namanya. Yaitu surat apa? Surat Luqman. Kenapa jemaah sekalian? Namanya begitu harum, dimuliakan di dalam Al-Quran. Padahal beliau bukan siapa-siapa. Melainkan orang soleh. Seperti kebanyakan kaum muslimin, orang soleh. Tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran dikarenakan beliau memiliki untayan nasihat dan mutiara-mutiara untuk anak-anaknya. Makanya itu inti pembahasan Luqman, surat Luqman. Nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya. Nanti antum bisa baca, di situ ada rangkaian nasihat. Ada nasihat untuk menjaga solat, ada nasihat untuk tidak sombong, ada nasihat untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Nah, perhatikan apa nasihat beliau yang pertama. Nasihat beliau yang pertama untuk anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kedoliman yang besar. Menunjukkan apa jemaah sekalian? Ini adalah dosa yang terbesar. Ini adalah dosa yang terbesar. Baik. Kesimpulannya, kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Berarti siapa orang yang beriman? Orang beriman itu adalah yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ini syarat menjadi orang beriman. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena dosa syirik itu, demikian pula dosa yang setara dengan syirik, yaitu dosa kekufuran, adalah pembatal keimanan. Pembatal keimanan. Sehingga apabila seseorang melakukan syirik, status keimanannya hilang. Status Islamnya hilang. Dia berubah menjadi murtad, keluar dari Islam. Makanya orang-orang yang beriman itu adalah lam yalbisu imanahum bidzulmin yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman yaitu dengan kesyirikan inilah orang yang beriman tidak melakukan syirik sedikit pun tidak melakukan syirik sedikit pun karena kalau dia melakukan syirik imannya menjadi batal nah inilah yang perlu kita pelajari apa saja yang termasuk kategori syirik yang apabila kita kerjakan akan membatalkan iman kita. Betapa banyak kaum muslimin tidak mengenal kesyirikan, pada akhirnya mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Bahkan lebih parah lagi, kesyirikan mereka anggap sebagai satu ibadah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Baik. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua. Apa tadi bagian yang kedua? Tentang apa? Itu bab yang kedua. Kita sedang berbicara tentang ayat ini. Taib, ahsan tabarakallahu fiik. Anugerah apa? Yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman tersebut. Tadi sudah kita sampaikan kan di awal. Ayat ini dua permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama siapa orang yang beriman? Yang kedua apa anugerah yang Allah akan berikan untuk mereka? Yang pertama sudah kita bahas siapa itu orang yang beriman yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Karena kalau orang melakukan syirik imannya batal. Nah sekarang yang berikutnya apa anugerah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman tersebut yaitu yang tidak menyekutukan Allah yang beribadah hanya kepada Allah. Maka Allah tegaskan di dalam ayat ini, Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang Allah akan anugerahkan nikmat keamanan dan hidayah. Inilah jemaah sekalian yang Allah akan berikan untuk mereka dua nikmat terbesar dalam hidup. Cobalah kita renungkan, maka kita tidak akan mendapati nikmat yang lebih besar daripada dua ini, yaitu nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Nikmat terbesar dalam hidup. Ya, percuma saja misalkan kita punya banyak harta tapi hidup nggak aman, selalu terancam bahaya. Ya. Dan lebih percuma lagi kita sudah aman, makmur, kaya raya, senang tapi kita nggak mendapatkan hidayah. Maka orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah itu tidak ubahnya seperti binatang ternak Kata Allah dalam Al-Quran, Ya'kulun wa yatamatta'un. Yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wa naru mathwal lahum. Orang-orang yang tidak dapat hidayah itu, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, yang kafir kepadanya, mereka makan dan bersenang-senang di dunia ini seperti hewan-hewan ternak. Jadi manusia tidak ada ubahnya seperti binatang ternak apabila tidak mendapatkan hidayah. Dan neraka kata Allah adalah tempat kembali mereka. Naudzubillah. Inilah dua nikmat terbesar. Kemudian ulama menjelaskan keamanan apa yang dimaksud dengan keamanan di sini? Keamanan di sini maksudnya adalah keamanan dari azab Allah. Keamanan dari malapetaka. Keamanan dari azab Allah. Apakah itu azab di dunia? Ataukah azab di alam kubur? dan azab di alam kubur jamaah sekalian, andaikan disatukan seluruh azab di dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu azab kubur. Ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu azab kubur. Ya, sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang kafir itu diazab di kubur, andaikan ada manusia yang mendengar teriakannya, mereka akan pingsan. Itu baru yang mendengarkan teriakannya, belum lagi yang merasakannya. Iya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan kepada manusia. Andaikan mereka bisa dengar, mereka pingsan mendengarkan teriakan orang yang diazab di alam kubur. Tidak ada apa-apanya seluruh azab di dunia ini, seluruh penderitaan di dunia ini. Kemudian ada lagi yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu azab di hari kebangkitan di padang mahsyar. Itu di hari penghisaban atau sebelum penghisaban dan selama proses penghisaban, belum ke neraka. Azab di hari kebangkitan di padang mahsyar ketika matahari didekatkan sejauh satu mil saja. Dan ada satu hari di antara hari-hari tersebut yang lamanya selama 50 ribu tahun di dunia itu belum ke surga dan belum ke neraka. Itu hari kebangkitan padang masyar. Ada satu hari yang panjangnya seperti 50 ribu tahun di dunia. Manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun. Matahari didekatkan sejauh satu mil. Itu lebih dahsyat daripada azab kubur. Kemudian yang paling dahsyat adalah azab neraka. Itu yang paling dahsyat azab neraka. Maka di dalam ayat ini terdapat jaminan keamanan. Janji Allah. Jaminan keamanan. Barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya, pasti Allah berikan jaminan keamanan. Dia tidak akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Pasti selamat. Pasti selamat. Pertanyaannya, Bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain? Memang dia tidak syirik, tapi dia melakukan dosa-dosa lain. Ya. Dia melakukan dosa-dosa yang lain. Katakanlah minum khamar, korupsi, berzina, naudzubillah. Tapi dia nggak melakukan syirik. Apakah dia juga mendapatkan jaminan keamanan? Jawabannya iya. Allah mengatakan di sini cuma satu, jangan syirik. Jangan melakukan syirik maka akan Allah berikan jaminan keamanan. Tetapi ada orang yang diberikan jaminan keamanan secara sempurna, ada yang tidak sempurna. Ini masalahnya. Iya. Tapi tetap diberikan jaminan keamanan. Satu saja syaratnya, tidak melakukan syirik, tidak pula melakukan kekufuran. Walaupun dia melakukan dosa sebanyak dan seberat apapun, Allah berikan jaminan keamanan tapi jaminan keamanan terhadapnya tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tidak menyempurnakan tauhidnya. Dengan menjauhi semua perbuatan dosa. Dia hanya menjauhi perbuatan dosa syirik. Apa maksudnya tidak sempurna jamaah sekalian? Maksudnya adalah dia masih terancam untuk mendapatkan azab. Kalau Allah menghendaki di azab. Maksudnya kalau dia tidak taubat. Tapi kalau dia taubat, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dia melakukan dosa-dosa besar selain daripada kesyirikan dan kekufuran dan dia tidak taubat sampai mati, maka karena dia tidak melakukan syirik, Allah berikan jaminan keamanan. Tapi jaminan keamanannya tidak sempurna. Apa artinya tidak sempurna? Dia masih terancam mendapatkan azab. Terancam baru terancam ya, belum dipastikan. Nggak bisa kita pastikan dia diazab. Nggak bisa dipastikan dia diazab. Apabila Allah menghendaki diazab, maka diazab. Apabila Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Tetapi, walaupun dia diazab, andaikan dia diazab, maka azabnya tidaklah kekal seperti orang yang melakukan syirik. Itu maksudnya tidak sempurna. Jadi tetap dia dapat jaminan keamanan. Namun jaminan keamanannya tidak sempurna. Masih ada kemungkinan dia masuk ke neraka terlebih dahulu. Dan pada akhirnya dia akan masuk surga. Karena dia tidak melakukan dosa kesyirikan. Jadi nggak apa-apa, nggak lama kok di neraka, paling seribu tahun aja. Ya. Artinya apa jemaah sekalian? Tetap aja nggak boleh pandang remeh. Tidak ada yang mampu bersabar tidak ada yang mampu bersabar walaupun sekejap berada di neraka. Seperti disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dua orang. Yang pertama, orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Namun sayang dia termasuk penghuni neraka. Hati-hati. Barangkali itulah orang terkaya di dunia tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Dia itu adalah penghuni neraka. Lalu dia dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Seluruh makhluk menyaksikannya, dipanggil. Untuk apa jemaah sekalian dia dipanggil? Untuk dimasukkan ke dalam neraka sekejap saja lalu dikeluarkan kembali sebelum pada akhirnya dia akan masuk untuk selama-lamanya di neraka. Tapi Allah ingin memperlihatkan kepada seluruh makhluk, inilah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, namun dia termasuk penghuni neraka. Lalu dia dimasukkan sekejap di dalam neraka, lalu dikeluarkan kembali. Untuk apa jemaah sekalian? Dia dikeluarkan kembali untuk sekedar ditanyakan. Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan nikmat hidup ketika di dunia? Pernahkah ada kebaikan dalam hidupmu ketika di dunia? Apa jawabnya? La wallahi ya Rabbi. Tidak. Tidak demi Allah wahai Rabbku. Dia katakan tidak, bahkan dia bersumpah. Di hadapan Allah dia katakan tidak, bahkan dia bersumpah tidak, enggak pernah. Padahal Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Tapi ketika ditanya, "Pernahkah engkau merasakan nikmat di dunia?" dia katakan tidak. Kenapa demikian jamaah sekalian? Dia sudah lupa. Dia sudah lupa. Sekejap berada di neraka, sanggup membuat dia lupa seluruh kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan. Padahal dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Jadi Gak boleh kita memandang remeh perbuatan dosa dan azab neraka. Iya. Walaupun tetap saja kita harus meyakini orang yang tidak melakukan dosa syirik masih ada harapan mendapatkan ampunan kalaupun dia diazab, azabnya tidak kekal. Tetapi tidak boleh kita meremehkan dosa apapun walaupun itu bukan termasuk kategori syirik. Sebaliknya orang yang kedua adalah orang yang paling menderita hidupnya ketika di dunia. Orang yang paling sengsara. Ya, mungkin bayangan kita orang yang sakit-sakitan, orang yang paling fakir, tertindas. Maka dia selama di dunia bersabar dan dia tetap beribadah kepada Allah sehingga dia termasuk penghuni surga. Lalu dia dimasukkan ke dalam surga sekejap saja Kemudian dikeluarkan kembali untuk ditanyakan. Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kesengsaraan dan penderitaan hidup di dunia? Dia juga mengatakan jawaban yang sama. Tidak demi Allah, wahai Rabbku. Dia juga lupa. Sekejap berada di surga, sanggup membuat dia lupa segala penderitaan hidup ketika di dunia. Baik. Jadi, orang yang melakukan dosa sebanyak dan sebesar apapun, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang melakukan kesyirikan tidak ada lagi ampunan dan tidak ada lagi keamanan. Baik. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Inilah yang Allah akan berikan kepada orang yang mentauhidkan Allah. Allah akan berikan hidayah kepadanya. Iya. Yeah. Hidayah yang Allah akan berikan kepadanya itu ada beberapa makna. Dijelaskan para ulama termasuk yang akan diberikan kepadanya dua macam hidayah. Yaitu hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Artinya dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu agama dan dia akan diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui tersebut. Makanya jemaah sekalian, kunci untuk bersemangat di dalam beribadah yang pertama sekali adalah tauhid. Kalau tauhid kita benar, maka Allah akan berikan anugerah kepada kita untuk dapat beramal soleh, untuk dapat meningkatkan ibadah-ibadah kepadanya. Jadi, kalau kita dapati diri kita malas beribadah, yang pertama harus kita periksa adalah tauhid kita iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faktor utamanya. Iya. Jadi orang yang mentauhidkan Allah tidak menyekutukannya akan diberikan hidayah, mencakup hidayah untuk menuntut ilmu agama dan hidayah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Demikian pula dijelaskan para ulama dia akan mendapatkan dua macam hidayah yaitu hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Maksudnya apa? setelah Allah memberikan kepadanya hidayah kepada tauhid, dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, Allah akan berikan hidayah kepadanya untuk mengenal sunnah dan mengamalkannya. Ini dua ini juga penting. Karena setelah seseorang masuk Islam, dia sudah tidak melakukan perbuatan dosa syirik, bisa saja dia masih melakukan perbuatan dosa-dosa yang lain maka dia juga perlu hidayah di dalam Islam. Baik. Demikian pula maksud hidayah di sini adalah Allah akan menambahkan hidayah kepadanya atas hidayahnya yang sudah ada. Jadi Allah tambahkan hidayah. Iya. Dan Allah anugerahkan kepadanya keistiqomahan sampai akhir hayatnya. Itu maknanya jemaah sekalian. Ini kunci keselamatan sudah. Mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Allah akan berikan nikmat hidayah, yaitu Allah akan tambahkan terus hidayah kepadanya, dan Allah akan anugerahkan kepadanya keistikomahan, keistiqomahan, keteguhan, kekokohan di atas Islam, di atas ketaatan, sampai akhir hayatnya. Kenapa? Karena dia tidak menyekutukan Allah. Jadi, jangan pandang remeh. Ini persoalan yang terpenting dalam hidup kita. Kunci untuk meraih segala kebaikan, jauhi perbuatan syirik Walhamdulillah ini yang bisa kita pelajari dari ayat yang pertama ini. Semoga ada manfaat. Mungkin kita cukupkan sampai di sini sementara ini. Barangkali pertemuan akan datang Langsung kita masuk bab berikutnya Antum bisa baca sendiri dalil-dalil yang uh, tersisa di dalam bab ini Baik Sebelum kita tutup Mungkin ada pertanyaan Saya persilakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama tentang himpitan kubur. Baik. Mengimani adanya nikmat kubur dan azab kubur termasuk himpitan kubur itu bagian dari azab kubur. Itu termasuk di dalam cakupan keimanan terhadap hari akhir. Hari akhir itu rukun iman yang keberapa? Hah? Yang keempat yang kelima ya. Baik. Rukun iman yang kelima beriman kepada hari akhir. Dikatakan para ulama, beriman kepada hari akhir itu maknanya adalah mengimani semua yang dikabarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah terkait kejadian setelah mati. Karena kalau seorang itu mati, itulah hari akhirnya. Ya kan? Kalau seorang mati itulah hari akhirnya. Jadi itu yang dimaksud beriman kepada hari akhir. Bukan sekedar mengimani terjadinya kiamat. Tetapi mengimani seluruh ayat dan hadis yang mengabarkan tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Mulai dari setelah dicabutnya ruh, kemudian perjalanan di alam kubur, alam barzakh, padang mahsyar, ya, hari kiamat, dan pembalasan. Apakah surga dan neraka? Pokoknya semuanya. Semuanya diimani. Itu termasuk di dalam keimanan terhadap hari akhir. Makanya kalau seseorang nggak percaya, bahaya dia. Bisa kafir. Berarti dia tidak mengimani rukun iman yang kelima. Ya, Karena ada kelompok-kelompok seperti ini. Mereka memunculkan eh, pemahaman-pemahaman baru yang tidak pernah dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kata mereka, kalau hadis itu hadis ahad berbicara tentang azab kubur, nggak boleh kita yakini. Itu kata mereka. Tapi kalau hadisnya itu mutawatir, maksudnya diriwayatkan oleh banyak perawi, baru boleh kita yakini. Nah ini pemahaman baru, muncul yang mereka ada-adakan. Tidak ada dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka mereka enggak percaya adanya azab kubur. Karena mereka mengatakan azab kubur itu hadis-hadisnya bukan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Maka padahal di sini mereka melakukan dua kesalahan sekaligus. Kesalahan yang pertama, kesalahan yang sangat berbahaya, mengingkari azab kubur sama dengan tidak beriman dengan hari akhir. Ini bahaya tidak mempercayai rukun iman. Kemudian kesalahan yang kedua, azab kubur itu bukan hanya dalam hadis, ada juga dalam Al-Qur'an. Seperti diantaranya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang azabnya Firaun. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwwan wa ashiyan. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Kata Allah, api ditampakkan kepada mereka atau mereka dibakar dengan api pada pagi hari dan petang hari. Kemudian pada hari kiamat Allah memerintahkan masukkan mereka ke azab yang paling pedih. Jadi di sini ada dua macam azab. Yang pertama pagi dan petang hari, kemudian setelah hari kiamat baru dimasukkan ke dalam azab neraka. Kalau begitu apa makna azab yang pertama? Itulah azab kubur. Padahal Fir'aun dan bala tentaranya mati ditelan lautan hilang di lautan, nggak dikubur, tapi dapat azab kubur. Iya, hilang di lautan tapi tetap dapat azab kubur. Jadi itu ada dalam Al-Quran. Dan ternyata hadisnya juga bukan hadis-hadis ahad, melainkan hadis-hadis mutawatir. Jadi hati-hati. Kalau ada kelompok-kelompok yang mengajarkan seperti ini, maka ini tanda-tanda golongan sesat. Jadi harus kita imani. Tetapi yang mendapatkan nikmat kubur adalah orang-orang yang beriman dan mendapatkan azab kubur adalah orang-orang yang kafir ataupun yang durhaka, para pendosa ataupun orang munafik. Iya. Dan apa yang antum tanyakan adanya himpitan kubur memang benar adanya sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sangat panjang yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu tentang perjalanan ruh. Antum bisa baca hadis ini di antaranya terdapat dalam kitab Ahkamul Janaiz hukum-hukum jenazah karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau sebutkan hadis ini di dalam kitab tersebut. Jadi di dalam hadis itu disebutkan tentang perjalanan ruh sejak sebelum dicabut proses pencabutan kemudian diang dibawa oleh para malaikat Lalu setelah jasadnya dikuburkan, ruhnya dikembalikan lagi, masuk lagi ke jasadnya untuk menerima pertanyaan dua malaikat lalu mendapatkan nikmat atau azab kubur. Nah, salah satu azab kubur yang disebutkan di situ adalah kuburnya orang kafir itu, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah akan disempitkan. Kuburnya sudah sempit ditambah sempit lagi sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Nauzubillah. Sebaliknya orang yang beriman, kuburnya diluaskan sejauh matanya memandang. Jadi, itu memang termasuk azab kubur, namun yang menerima itu tentunya bukanlah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman justru kuburannya diluaskan sejauh matanya memandang. Baik. Apa tadi yang kedua, Oh ya, baik. Sudah ingat. Ya. <laughs> jadi pertanyaan yang kedua tentang orang yang menzolimi orang lain. Di akhir hayat dia bertobat, tapi belum sempat minta maaf. Ya. Kalau dia benar-benar bertobat dan pingin minta maaf hanya belum sempat, maka insya Allah orang seperti ini dijelaskan para ulama Allah akan menjadikan orang-orang yang pernah dia zolimi memaafkan dia. Walaupun dia belum sempat minta maaf. Iya. Sama dengan orang yang berhutang. Dia mau bayar. Tapi sampai akhir hayat dia belum juga mampu bayar. Tapi dia mau bayar. Dia punya keinginan keras, dia sudah usaha bahkan. Maka orang seperti ini Allah akan jadikan orang-orang yang uh, dia berhutang kepada mereka memaafkan dia. Adapun yang akan mendapatkan pembalasan adalah yang memang tidak mau minta maaf sama sekali. Tidak pula ada usaha untuk membayar hutangnya. Iya. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau dia betul-betul tobat, insya Allah dia akan diberikan uh, pemaafan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali demikian wallahu alam. Apakah seorang muslim yang semasa hidupnya melakukan syirik karena ketidaktahuannya, kurangnya ilmu akan tetap terkena azab di akhirat? Ulama menjelaskan, orang seperti ini, orang yang terjerumus dalam kesyirikan karena tidak tahu ilmunya, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia memang nggak mampu belajar, atau dalam artian juga dia sudah berusaha untuk belajar tapi ilmunya belum sampai ke situ atau memang gak mampu belajar sama sekali kenapa karena gak ada ustadz Gak ada pak kiai Gak ada orang yang tahu ilmu agama untuk dia datangi pelajar mungkin dia hidup di negeri yang jauh dari peradaban ya atau dia nggak mengenal orang-orang yang bisa mengajarkan agama kepadanya dan dia berusaha untuk belajar maka orang seperti ini kalau dia terjerumus dalam kesyirikan, insya Allah Ta'ala dia termasuk orang yang akan Allah berikan pemaafan, Allah berikan uzur. Tetapi orang yang sengaja dia nggak mau belajar, dia sudah tahu ada ustadz, ada pak kiai, ada buku-buku yang bisa dia baca, tapi dia sendiri nggak mau belajar. Kemudian karena itu dia terjerumus dalam kesyirikan, karena dia nggak mau belajar, sehingga dia tidak tahu, kemudian dia terjerumus dalam kesyirikan, maka tidak ada udur baginya. Ya, dia tetap malah dia mendapatkan dosa dua kali, dosa double, dosa tidak mau belajar dan dosa yang diakibatkan karena ketidaktahuannya tersebut. Baik. Apakah menunda suatu ibadah termasuk syirik? Misalnya menunda solat karena ada ujian di kampus. Apakah ini bisa dikatakan udur? Ini bukan syirik, ini termasuk dosa besar dan tidak termasuk udur. Dan tidak termasuk udur yang di, syariatkan. Iya. Dan ini termasuk dosa besar tapi tidak termasuk kategori kekufuran. Iya. Dan ini seperti kata Imam Nukathir rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat Fawayulil musallin. Celakalah orang-orang yang solat Alladzina an solatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya Kata Imam Nukathir rahimahullah, orang-orang yang lalai dari solatnya yang Allah ancam dalam ayat ini ada tiga maknanya, ada tiga jenis. Yang pertama, yang suka menunda-nunda waktu solat tanpa ada udur syar'i. Yang kedua, tidak memperhatikan cara solatnya, tidak berusaha memenuhi rukun-rukunnya, eh, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan adab-adabnya. Yang ketiga, tidak khusyuk. Dan tidak berusaha mentadaburi makna dan kandungan bacaan solatnya, zikir-zikirnya. Dia baca begitu saja, dia enggak paham artinya. Ya, Itu tiga makna orang yang lalai dari solatnya. Baik. Anda pernah baca bahwa segenap pengikut para rasul adalah muslim di zaman para rasul mereka. Orang-orang Yahudi adalah Muslim pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang Nasrani adalah kaum Muslimin pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Apakah kaum Yahudi dan Nasrani pada saat itu sama dengan pada saat ini? Baik. Apakah kaum Yahudi dan Nasrani pada saat itu bisa mendapat jaminan surga? Jawabannya benar. Apabila orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu di zaman para nabi mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan mengikuti syariat yang dibawa oleh nabi mereka, maka pada hakikatnya mereka itu adalah muslim. Pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang muslim, yaitu orang-orang yang berserah kepada Allah dengan mentauhidkannya dan taat kepadanya. Tetapi setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tidak beriman kepada beliau, maka mereka bukan muslim lagi. Bukan mukmin lagi, berubah menjadi kafir. Jadi demikian. Bahkan para nabi mereka, para nabi dan rasul mereka sudah berpesan kepada mereka dan juga tertulis dalam kitab-kitab mereka. Kalau nanti datang kalau nanti datang nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka harus beriman kepadanya. Jadi kalau dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan kekufuran dua kali kekufuran kepada agamanya sendiri, kepada nabinya sendiri, dan kekufuran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi pada hakikatnya dia sudah tidak lagi mengikuti nabi yang diutus kepadanya. Makanya jemaah sekalian, pengikut Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut dengan Yesus pada hakikatnya adalah umat Islam itu pengikut Yesus yang sejati. Karena Yesus sudah berpesan, apabila datang nabi akhir zaman, ikuti dia. Ya. Dan Yesus pun memerintahkan mereka beribadah kepadanya. Ya Bani Israel, abudullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, beribadahlah kepada Allah, Robku dan Rabb kalian. Sekarang siapa yang beribadah kepada Allah? Hanya umat Islam. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad? Hanya umat Islam. Itulah dua pesan Yesus yang paling penting. Beribadah hanya kepada Allah dan ikuti Nabi akhir zaman. Mimba dismuhu Ahmad. Yang akan datang setelahku namanya adalah Ahmad. Itu adalah nama lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua pesan Yesus. Yang mengikutinya hanya umat Islam. Jadi umat Islam pada hakikatnya pengikut Yesus yang sebenarnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Walladzi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar" Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya tidaklah seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang aku apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Kemudian dia mati sebelum beriman dengan Islam yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi tidak ada keraguan lagi. Sekarang kalau mereka tidak masuk Islam, maka mereka itu kafir termasuk penghuni neraka. Kalau dulu iya, mereka beriman, tapi kalau sekarang tidak lagi.